Ya Rasulullah, para ahlud duthur, orang-orang kaya, mengambil semua pahala. Yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasumu, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka salat seperti kami salat, mereka puasa seperti kami puasa, tetapi mereka bisa bersedekah dengan apa yang mereka punya, dengan kelebihan dari apa yang mereka punya, dari harta mereka. Maka Nabi pun menasehati mereka, "Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun?" Bukankah Allah telah jadikan untuk kalian sedekah yang kalian bisa lakukan? Artinya sedekah tidak dengan harta. Karena mereka para fuqara yang datang tadi para fuqara. Kata Nabi sallallahu alaihi "Bukankah kalian juga bisa bersedekah? Inna bi kulli tasbihatin sadaqah." Sesungguhnya semua tasbih adalah sedekah. Setiap takbir, Allahu akbar, sedekah. Setiap tahmidah, yani alhamdulillah, sedekah. Wa kullu wa kullu tahlilah dan setiap tahlil, la ilaha illallah. Itu juga sedekah wa amrun bil ma'rufi wa sadaqah wa nahyun 'anil munkar 'an munkarin sadaqah. Demikian pula memerintahkan pada yang baik sadaqah Melarang dari yang munkar sadaqah Wa fi bud'i ahadikum sadaqah Bahkan pada kemaluan kalian ada sadaqah Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Kata mereka, ya Rasulullah, apakah salah seorang kami melampiaskan syahwatnya mendapatkan pahala? Qala ara'aytum law wada'aha fil haram akana 'alaihi wizr? Bukankah kalau diletakkan pada yang haram akan mendapatkan dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halal. Demikian pula kalau diletakkan pada yang halal akan mendapatkan pahala. Demikian rawahu Muslim. Sudah kita baca sedikit sampai pada pembagian sedekah. Was sadaqatu ghairi malin naw'ani. Sedekah yang tidak dengan harta ada dua macam. Ahaduhuma salah satunya ma fihi ta'addiyah al-ihsan ila al-khalq. Jenis pertama adalah sedekah yang bukan dengan harta tetapi dia memiliki ta'diyah il al-ihsan al khalq memberikan kebaikan pada orang lain pada makhluk maka itu merupakan sedekah untuk mereka yakni memberikan jasa wa rubbama kana afdal min sadaqati bil mal dan bisa jadi kadang-kadang dia menjadi lebih afdal daripada sedekah dengan harta Wahada kal amri bil ma'ruf. Jenis pertama ini seperti amar ma'ruf wan nahi 'anil munkar, mencegah kemunkaran. Fa innahu du'aun ila ta'atillah. Karena amar ma'ruf nahi munkar adalah ajakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kaf an ma'asihi dan mencegah kemaksiatan-kemaksiatan. Wa dzalika khairun minan naf'i bil mal dan itu lebih baik daripada sedekah dengan harta. Wa kadzalika ta'limul ilmin nafi'. Demikian pula mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Wa kadzalika demikian pula iqra'ul Qur'an Iqra Al-Quran bukan membaca Al-Quran, tetapi membacakan Al-Quran. Ini mengajarkan kiraat Al-Quran. Mengajarkan kitab Iqra misalnya, bacakan mengajarkan alif ba'ta. Itu semua sadaqah. Izalatul ada anil tariq, bahkan menghindarkan gangguan dari jalan juga sadaqah. Jadi khawatir mengganggu kaum muslimin. Digeser ditempatkan di tempat yang aman. Sedekah. Wasa'yu fi jalbi naf'i linnas. Demikian pula upaya untuk memberikan manfaat pada manusia dalam bentuk apapun. daf'ul adha anhum atau sebaliknya. yakni menghindarkan madarat dari manusia, menyelamatkan manusia, melindungi mereka, menjaga mereka dari bahaya, itu juga sedekah. وكذلك الدعاء للمسلمين والاستغفار لهم demikian pula berdoa <coughs> mendoakan kaum muslimin walistighfar lahum dan memintakan ampun untuk mereka Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadhi al hajat itu perkara yang khair jangan dibilang bid'ah itu perkara yang bagus. Mendoakan kaum muslimin seluruhnya. Wahadihi sadaqah. Ini juga bentuk sadaqah. Wa kharraja Ibnu Marduya bi isnadin fihi dha'f. Diriwayatkan oleh Ibnu Marduya, kadang mereka membacanya Mardawai dengan sanad yang ada kelemahan padanya dari Abdullah bin Umar secara marfu' Man kana lahu malun falyatasaddaq min mali. Siapa yang punya harta, hendaklah bersedekah dengan hartanya. Wa man kana lahu quwwah, siapa yang memiliki kekuatan, falyatasaddaq min quwwatihi, Hendaklah dia bersedekah dengan kekuatannya. Wa man kana lahu ilmun, siapa yang memiliki ilmu, falyatasaddaq min ilmi maka hendaklah bersedekah dengan ilmunya. Hanya saja kalau dikatakan marfu hadis ini dhaif wala'allahu mauquf sepertinya ini mauquf. Mauquf itu artinya berhenti hanya pada Abdullah bin Mas'ud. Artinya ucapan Afwan Ibn Umar, Abdullah Ibn Umar. Oh ini ucapan Abdullah Ibn Umar. Siapa yang punya harta, sedekah dengan hartanya. Siapa yang punya kekuatan, sedekah dengan kekuatannya. Siapa yang punya ilmu, sedekah dengan ilmunya. Likullin sedekah. Masing-masingnya memiliki sedekah. Wa kharrajat Tabraniyu bi isnadin fihi dha'f. Demikian pula Tabrani mengeluarkan hadis dengan sanadnya yang juga memiliki kelemahan. Ini wallahu taala alam sepertinya itu Rajab dalam keadaan tahu ini lemah beliau bawakan. Mungkin beliau seperti beberapa ulama yang lain yang menyatakan inna bahwa kami kalau berbicara tentang Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW syaddadna kami keraskan. Tetapi kalau kita berbicara tentang selain Rasulullah SAW, sahalna. Artinya, sebagai akwal sahabah saja. Nah, tetapi di sini marfu' kepada Nabi SAW. Kalau afdalu sadaqah lisan. Sebaik-baik sadaqah al-lisan. Kila ya Rasulullah, wa sadaqatul lisan? Ya Rasulullah, bagaimana sadaqah lisan? Kala syafa'atu tafukku bihal asir وتهقن بها الدم وتجر بها المعروف والإحسان إلى أخيه وتدفع عنه الكريهة. ila sedekah dengan lisan dengan ucapan adalah syafaah memberikan syafaat untuk melepaskan tawanan untuk menahan tertumpahnya darah untuk memberikan kebaikan kepada saudaranya dan menolak kejelekan dari saudaranya. Itu juga sotokoh bil lisan. Kalau ini dhaif tidak jadi hujjah, tetapi maknanya terkandung dalam hadis-hadis yang sahih tentang syafa'ah. Tentang syafa'ah. Yaitu hadis yang memberitakan bahwa seorang yang memberikan syafaat kepada saudaranya, maka Allah akan berikan padanya kebaikan. Atau yang dikatakan dalam hadis lain turun Dalam keadaan berbunyi di sana, siapa yang berbuat kebaikan pada saudaranya, maka Allah akan berbuat kebaikan kepadanya Kan yang seingat. Lafaznya. Hah? Satunya, bukan itu. Bukan mandala ala khairin. Orang yang berbuat baik pada saudaranya, maka Allah akan berbuat baik, baik kepadanya. <clears throat> Nanti. Kalau ingat, insya Allah sampai. Baik itu semua syafaat maknanya memberikan ucapan kepada seseorang agar membantu orang lain. Seperti yang pertama, untuk melepaskan budaknya, memperdekakan budaknya. Ya, miskin, ini orang baik, orang soleh, budakmu itu. Kalau engkau merdekakan, kamu akan dapatkan pahala besar. Dia sampaikan begitu sampai kan, Ini namanya syafaat. Anda mau membebaskan dengan harta? Tidak punya. Kalau saja punya harta, mungkin seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, dibeli, dibeli, dibeli, selain itu mereka akan semua. Tapi dia nggak punya hartanya maka menasehati pemiliknya untuk dimerdekakan. Yang kedua, hak dima, tahkinu biha dam. Menjaga tertumpahnya darah. Tidak bisa. Harus kesas. Kata keluarga orang yang terbunuh. Kita nasihat, ini orang demikian demikian la allahu kada la allahu kada kalau antum memaafkannya ambil dia saja dari dia tentu akan mendapatkan pahala dari Allah Taala. Mudah-mudahan dia akan jadi orang baik setelah itu. Kalau berikan syarat ini menjaga. Jadi seorang yang ingin membalas kemudian dicegah. Ini juga nasihat. Saya akan balas dia. Saya akan ke rumah dia dengan bawa pedangnya. Kamu nasihat. Sampai. Ya. Mungkin dia begini, mungkin dia begitu sampai tidak jadi. Ini takin dan menjaga pertumpahnya darah. wa tajurru bihal ma'ruf wal ihsan ila akhi atau memberikan atau menyeret kebaikan kepada saudaranya antum kan mampu antum kan memiliki bantu dia anda tahu dia ini orang yang semangat begini tapi dia nggak mampu kasihan dia antum bisa bantu semoga Allah berikan pahala pada antum dan berikan barokah pada harta antum ini syafaat juga untuk saudaranya tadi, syafaat untuk saudaranya. Man yashfa' syafa'atan hasanah. Barang siapa yang berikan syafaat dengan syafaat yang baik, maka dia akan mendapat bagian pahala. Ini saya ingat hadisnya. Man yashfa' syafa'atan hasanah. Siapa memberikan syafaat yang baik, falahu kiflu Maka dia akan mendapatkan bagian. Yang ngasih orang itu, tetapi dia dapat pahalanya. Mengapa? Karena yashfa' syafa'atan hasanah. Baik. Atau sebaliknya menghindarkan kariha, Tadfa anhul kariha, Agar terhindar seseorang dari kejelekan. hati diberikan syafaat agar jangan berbuat jelek pada saudaranya. Akhirnya saudaranya selamat dari kejelekan orang ini. Karena syafaat. Karena nasihat. Sehingga maknanya termasuk dalam hadis tadi man yashfa' syafa'atan hasan. Wa qala Amr ibn Dinar, berkata Amr ibn Dinar, "Balaghana anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, ma min sadaqatin ahabba ilayya ila Allah min qawlin." Kata Amr ibn Dinar rahimahullah sampai kepada kami bahwa Rasulullah SAW mengatakan tidak ada sedekah yang lebih disukai oleh Allah daripada sedekah dengan ucapan. Alam tasma ila qawlihi ta'ala. Tidakkah kau dengar ucapan Allah Subhanahu wa taala, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha ada. Allah berfirman, ucapan yang baik. Wa maghfiratun dan mengampuni, memaafkan itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti sesuatu yang menyakitkan. Ini dibawakan oleh Amr bin Dinar untuk menyatakan bahwa hadis tadi kandungan maknanya sahih. Ada dalam ayat Al-Qur'an. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin. Yatba'uha adha. Ucapan yang baik memaafkan itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan ada Wa fi marasilil hasan anin Nabi SAW. Dan dalam marasilil hasan, riwayat-riwayat yang mursal, dari al-hasan, inna minas sadaqah an tusallim ala nasi wa anta taliqul wajh. Di antara bentuk sedekah kepada manusia adalah engkau memberi salam mereka dengan wajah yang berseri-seri. Taliqul wajh, wajah yang ceria. Alam sana. Kebhal. Bekhair. Dengan muka yang ceria. Tidak abusan komparira. Hah? Tidak bermuka masam atau bermuka yang ditekuk 14. Ini walaupun bukan untuk dia sesungguhnya. Tetapi mungkin dia akan salah paham. Kenapa orang ini pada saya? Padahal permasalahannya permasalahan lain di rumahnya atau di tempat lain. Jangan, ya, itu saudara. Salim alaih wa anta taliful wajhi. Berikan salam kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keadaan berserius seri Assalamualaikum. Wallah, itu saudara. Dan kita sering merasakan, ini demikian. Ketika ada seseorang memberi salam kepada kita, bahkan bukan satu yang diangkat dua tangannya. Assalamualaikum dengan muka yang penuh ceria. Itu kita gembiranya bukan main, bahagia. Masya Allah orang ini. Itu namanya sahib. Itu namanya akhi fillah. Saudara. Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kharajahu Ibnu Abi Dunya. Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya. Wa qala Ma'ad ta'limul ilm liman la ya'lamuhu sadaqah. Kata Mu'ad, mengajarkan ilmu kepada yang tidak tahu, itu juga sadaqah. Waruya marfu'an. Dan diriwayatkan pula secara marfu'. Diriwayatkan mauquf ala Mu'ad radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan pula secara marfu'. Diriwayatkan oleh Ibn Majah. Wa min anwa'is sadaqah dan termasuk jenis-jenis sadaqah adalah kaful ada anin nas. Perlu diperhatikan bahwa ini baru jenis pertama. Dan saya lihat tadi jenis pertama itu empat halaman. Maksud jenis pertama, sodakoh yang selain dengan harta ada dua. Yang pertama adalah yang memberikan sesuatu jasa pada orang lain. Nah ini empat halaman. Nanti baru yang tidak memberikan sesuatu pada orang lain, tetapi kebaikannya pada dirinya sendiri. Itu jenis kedua. Empat halaman kalau cetakannya sama. Di sana ada kalimat nau'udani Dan jenis kedua, sodakoh yang laisat maliyah, yang bukan dengan harta, manaf'uhu qasirun ala fa'ilihi. Yang manfaatnya hanya untuk dirinya. Nanti akan dicontohkan tasbih subhanallah subhanallah. Saya pada kebaikan dari manusia. Tidak ada hanya dirinya sendiri. Tapi itu pun disebut sedekah. Berarti sedekah dengan selain dengan selain harta, bukan dengan harta, itu ada dua jenis. Jenis pertama yang memberikan kebaikan pada orang lain, jenis kedua yang kebaikannya hanya untuk diri sendiri. Tapi kita masih membahas yang pertama. Bentuk-bentuknya sangat banyak sehingga dibawakan di sini sampai empat halaman oleh Nurajat, rahimahullah. Wa min sadaqah dan termasuk jenis sadaqah kaful adha 'anil nas. Menghilangkan gangguan dari manusia. Itu juga sedekah. Fa fi sahihain sebagaimana dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim dari Abi Dar dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Ya Rasulullah, amalan apa yang paling baik? Qala al-iman wal jihad fi sabilillah. Dijawab, iman dan jihad fi sabilillah. Qultu fa ayyur riqabi afdal? Kalau begitu, apa riqab yang paling afdal? Qala anfasuha 'inda ahliha wa aktsaruha tamanan. Riqab itu memerdekakan budak. Mana yang paling afdal? Yang paling afdal adalah yang paling berharga, yang paling mahalnya. Aktsaruha tamanan, yang paling banyak tebusannya. Ini mahal sekali. Sekian miliar. Kamu bayar, kamu merdekakan. Ini yang paling tinggi. Dan anfasuha yang paling berharganya, yang paling mahalnya. Kadang-kadang budak-budak itu dalam keadaan harganya naik tergantung keahlian. Akan ditawarkan di pasar-pasar budak. Ini punya keahlian begini, keahlian begini, keahlian begini. Justru yang demikian dia mereka. Enam. Sebaliknya yang dalam keadaan murah, tidak memiliki harga dan sebagainya, atau bahkan tidak memiliki skill atau sesuatu yang bisa memberikan kebaikan pada pemiliknya, malah hanya ngasih makan tok istilahnya, nggak ada keuntungan buat dia. Ini ya ada sodakohnya, artinya si sodakohnya ada, tetapi jelas berbeda dengan yang tadi. Kembali kepada kita. Masih ditanya lagi oleh Abu Dar. Qultu fa illam af'al kalau aku tidak bisa melakukannya. Tu'inu sani'an. Kata Nabi, engkau membantu orang yang berbuat. Jadi kalau engkau tidak berbuat, engkau bantu orang yang berbuat. Wa tasna' li afriqa. Qultu ya Rasulullah ara'aita in dha'uftu an ba'dil amal Ya Rasulullah bagaimana kalau aku lemah? Nggak bisa membantu pekerjaan mereka. Kalau takufu syarraka anin Kamu cegah kejelekanmu dari manusia. Jangan ganggu orang. Fa innaha sadaqah, karena itu juga sadaqah. Baik, asyahid yang menjadi bukti, yang menjadi dalil adalah kalimat terakhir. Takuffu syarraka 'anil nas. Engkau cegah kejelekanmu dari manusia. Jangan ganggu orang. Fainaha sadaqah. Kalau membantu nggak bisa, dengan harta nggak punya, merdekan budak nggak bisa, membantu dengan tenaga juga lemah, ya paling tidak kamu jangan ganggu mereka. Barakallahu fikum. Wa qad ruwiya fi hadis Abi Dzar ziyadatun ukhra. Telah diriwayatkan hadis Abi Dzar ini dengan berbagai macam tambahan-tambahan lafaz. Tambahan-tambahan sih kok tentunya. Hadis al-asl ada dalam Bukhari dan Muslim yang sudah kita baca. Tapi dikeluarkan oleh Tirmidzi dari hadis Abi Dzar tadi dengan lafaz ada ziyadat, ada tambahan. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu di hadapan wajah saudaramu itu juga sadaqah. Wa amruka bil ma'ruf wa nahyuka 'anil munkar sadaqah. Dan perintahmu kepada yang baik, laranganmu kepada yang munkar itu juga sadaqah. Wa irsyaduka ar-rajula fi ardid dalalah fi ardid dalal laka sadaqah. Demikian pula engkau bimbing seseorang di tempat tersesatnya dia itu juga sedekah. Ardud dalal maksudnya dia dalam keadaan tersesat di satu tempat kamu ketemu dia lagi bingung. Kenapa kamu? Saya bingung. Kemana ya arah bulan? Arah fulan. Dibimbing, oh ke sana, saya antar. Ditunjukkan itu jalannya. Ini barakallahu fikum juga sedekah. Jangan acuh pada mereka. Kasihan mereka membutuhkan sadaqahmu. yaitu irsyadukar rajul engkau bimbing orang tadi ketika tersesat wa imatatuka al-hajar wasyawb wal-'azm 'anil tariq laka sadaqah demikian pula engkau hindarkan batu yang mengganggu atau duri-duri atau tulang dari jalan itu juga sadaqah biasanya batu turun tengah jalan jatuh kamu dengan mobilmu terganggu kamu berpikir di belakangmu masih sekian mobil lagi akan terganggu juga kamu bisa bergeser ke kiri menghindari batu tersebut tapi akan mengganggu sekian banyak mereka geserkan kalau kamu memang kuat dan batunya tidak terlalu besar geser berdua atau bertiga kamu dapat pahala sekian karena sodakohmu. Mengapa? Karena engkau memberikan kebaikan pada sekian mobil di belakangnya. Ini barakallahu fikum. Demikian pula syauk duri yang dikhawatirkan akan mengenai atau menyakiti kaum muslimin atau sejenisnya. Seperti zaman sekarang biasanya bukan duri. Paku, beling eh, yang dikhawatirkan akan mengganggu mereka. Wa ifraghuka min dalwika fi dalwi akhika laka sadaqah. Demikian pula ifrahuka, tuanganmu dari embermu ke ember saudaramu itu juga sedekah. Artinya ketika ngangsu ada seorang yang datang lambat dan kelihatannya dia lebih perlu, kamu sudah megang satu ember. Ini ambil punya saya. Dituangkan ke embernya dia, dia dapat kamu balik ambil lagi. Itu juga sedekah. Walaupun barakallahu fikum air itu jubar. Sama dengan api, jubar. Jubar itu apa ya? Hak bersama tidak bisa ada yang mengatakan ini punya saya, enggak. Kalau mau ngambil di sumur tidak boleh dilarang. Karena itu bukan punya punya sumur manusia. Misalnya sumur-sumur tetangga kering, sumur berair. Tidak boleh dilarang. Itu jubar namanya. Sama dengan api. Apa kurangnya api? kayak nyulut sedikit. Enggak berkurang sama sekali, Amin. Nah, demikian pula yang lainnya yang disebut bersamanya, yaitu jubah. Tetapi ini masalahnya kamu membantu dia memudahkan, maka itu sedekah. Sebab kalau mungkin airnya kamu akan mengatakan kan air nggak bernilai, masa sedekah dengan air? Bukan itu yang dimaksud. Ifrahuka min dalwika fi dalwi akhika. Engkau tuangkan airmu ke ember saudaramu, ini memudahkan dia sehingga dia tidak perlu bersusah payah menimba kembali. Kamu berikan padanya dan dia jalan. Kamu ambillah. Ini dalam riwayat Tirmidzi, tetapi di dalam yang lebih sahih tidak ada kalimat-kalimat ini. Walaupun secara makna semuanya sama, yaitu memberikan bantuan kebaikan atau jasa kepada saudaranya. Wa kharraja Ibnu Hibban fi sahihi an hadis Abi Dzar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Demikian pula dalam hadis Ibn Hibban dalam sahihnya min hadis Abi Dar dari hadis Abu Dar bahwa Rasulullah SAW mengatakan laisa min nafs ibni Adam illa alaiha sadaqah fi kulli yawmin tala'at fihi syams tidaklah setiap nafas anak Adam kecuali padanya ada sedekah. masyaAllah. Setiap nafas kehidupannya ada sedekah. Fi kulli yawmin tala'at fihi syams, setiap harinya, setiap terbit matahari <coughs> ada sedekah. Kila ya Rasulullah, wa min aina lana sadaqah natasaddaq biha? Ya Rasulullah, bagaimana kami akan bersedekah? Dari mana kami dapatkan untuk bersedekah setiap saat, setiap nafas, setiap hari? Qala inna abwabal khairi lakathiratun. Sesungguhnya pintu-pintu kebaikan itu sangat banyak. At-tasbih wa takbir wa tahmid wa tahlilu wal amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wa al adha 'anil tariq. Pintu-pintu kebaikan sangat banyak seperti tasbih, takbir, tahmid, tahlil, amar ma'ruf nahi munkar, wa al adha 'anil tariq dan menggeser gangguan dari jalan. Wa tusmi'ul asam dan memperdengarkan pada orang yang asam. Bagaimana mendengar pada orang yang asam? Orang tuli, bagaimana kita mendengar padanya? Dengan isyarat. Artinya ini orang tuli, tapi kamu kasihan pada dia, nggak dengar. Kamu terangkan dengan isyarat-isyarat itu supaya dia paham. Begitu dia paham, kamu berarti sodakoh pada dia. Watahdil a'ma yang sejenisnya adalah menuntun orang buta. Ini mengarahkan arahnya ke sini pak, sini pak. Watadulul mustadil ala hajatihi dan menunjukkan pada orang yang minta petunjuk terhadap hajat-hajatnya. Kalau ada orang tanya, di mana rumah bulan dan kamu tahu? Jawab. Sedekah. Watat abisid saqika ma'al lahafan al-mustaghith. Dan juga kau berupaya dengan kuatnya tanganmu dan kuatnya kakimu saqaika ma'al bersama orang-orang yang membutuhkan. Lahafan itu orang yang sangat sangat membutuhkan. Al-mustaghith orang yang merengek meminta bantuan. Mustaghith. Makanya kitabnya itu Qayyim dijuluki Ighathatul Lahafah, bantuan untuk orang yang membutuhkan. Wa tahmil bi shiddati dira'aika ma'ad dha'if. Tadi sakaik. Sak itu betis ya. Betismu. Sekarang dua tanganmu. Wa tahmil bi shiddati Engkau bawakan dengan kuatnya kedua tanganmu bersama orang yang lemah. Sini pak, saya apa? Terlihat orang itu tua renta membawa barang yang berat. Sedangkan kamu muda belia, masya Allah, kawiyu saqain, wa kawiyu dira'ik. Kuat dua tangannya. Akan. Fahada kulluhu sadaqatun minka ala nafsik. Dan itu sungguhnya sadaqah untuk dirimu sendiri. Di samping untuk mereka, untuk dirimu sendiri. Karena engkau yang mendapatkan pahalanya. Wa kharraja imam Ahmad min Hadits Abi Darrin Qala qultu ya Rasulullah al aghniya'u bil ajr. Ya Rasulullah, orang-orang kaya mengambil semua pahala. Ya wa la natasaddaq. Mereka bersedekah sedangkan kami tidak bisa bersedekah. Qala wa anta fika sadaqah. Kata Nabi, engkau pun bisa bersedekah. Raf'ukal 'azma at tariq sadaqah. Engkau ambil tulang dari jalan karena khawatir mengganggu misalnya itu sedekah. Wa hidayatuka tariq dan engkau arahkan jalan seseorang yang tidak tahu jalan, sedekah. Wa aunuka. Sekarang ingat yang tadi. Karena ada kata-kata aun. Allahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi. Lafaznya Wallahu fi aunil abd, maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Ini juga masuk <clears throat> memberikan jasa dan sedekah. Baik, kembali pada kita. Aunuka dhaif bifadli quwwatika sadaqah. Engkau membantu orang yang lemah dengan kelebihan kekuatanmu, itu juga sedekah. Wa bayanuka anil aghtam. Penjelasanmu terhadap orang yang aghtam juga sadaqah. Disebutkan dalam lisanul Arab dinukil di sini, huwa alladhi la yafsah shay'an minal ghatama wa huwa al-ajamah fil mantiq wa fil masbu' min musnad Imam Ahmad al-Artam qala Ibn al-Athir kadha waqa'a fi riwayah fa in kana mahfuzan fala'allahu min qawlihim wa tamat asy-syai' idza kasartahu igtamma adalah orang yang tidak fasih dalam berbahasa dalam berbicara sama dengan al-ajmah bahasanya tidak bagus kalau Arab yang disebut dengan al-aghtam atau ghatamah adalah orang yang tidak fasih berbahasa Arab yang ajmah asing kayak orang Indonesia di Saudi ngomong uh, uh, nggak bisa bicara ada orang yang paham ya, dibantu orang ini begini begini begini itu namanya pembantu alam tam. Demikian pula kalau kita di Indonesia mungkin ada orang yang nggak bisa ngomongnya. Mau ngomong sesuatu tapi nggak bisa. Bisanya bahasa pedalamannya sendiri. Yang tidak dipaham oleh orang yang diajak bicara. Kamu lihat orang itu kesulitan. Bantu. Itu juga sadaqah. Yaitu dengan kalimat di sini Qala wa hidayatuka tariq wa dan bayanuka anil agtam. Engkau menjelaskan mewakili orang yang agtam, orang yang tidak pandai berbahasa. Mubadha'atuka imra'ataka sadaqah. Mubadha'ah dari kata budur. Dan budur sudah dibahas tadi. Inna fi bud'i ahadikum sadaqah. Pada kemaluan kalian ada sadaqah. Artinya kalian mendatangi istri kalian juga sadaqah. Mereka berkata, Kultu ya Rasulullah, na'ti syahwatana wa nu'jar." Ya Rasulullah, apakah kita melampiaskan syahwat, kita dapat pahala? Qala ara'aita law ja'alahu fi haramin akana asam ya Bagaimana pendapatmu kalau diletakkan di tempat yang haram? Bukankah berdosa? Qala qultu na'am. Orang itu berkata, saya katakan dia memang berdosa. Qala afatah tasibuna bisyarri wala tahtasibuna bil khair? Apakah engkau menganggap yang ini dosa kemudian tidak menganggap yang ini pahala? Kalau dia meletakkannya di tempat yang halal, ya pahala. Wa fi riwayatin ukhra dan dalam riwayat lain, faqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam inna fika sadaqatan katsiratan Sesungguhnya padamu ada sedekah kathirah. <clears throat> Banyak sedekah. Fadakara fadla sam'ika wa fadla basarika. Kelebihan pendengaranmu dan kelebihan pandanganmu. Bagaimana sedekah dengan kelebihan pendengaran? Bagaimana sedekah dengan kelebihan pandangan? Hah? Masa nggak tahu? Kalau di kelas misalnya, yang ini tidak jelas. Itu apa yang di atas itu? Bismillahirrahmanirrahim. Yang di bawahnya. Qala Rasulullah SAW. Berarti apa? Orang ini kurang pandangannya, kamu Masya Allah, jeli pandangannya. Kamu sadaqah kepada dia. Nah sekarang, Qis alaihi pendengaran. Apa katanya? Tapi jangan ganggu. Kalau terus masih bicara, jangan ganggu orang nanti. Ya. Selesai, baru tanya. Tadi bilang begini. Iya, dia bilang begini, begini, begini. Itu membantu pendengar. Atau walau bukan dalam kajian pun sama. Seperti berbicara sehari-hari. Dia mengatakan, Hah? Hah? Kamu melihat ini orang kurang jelas pendengarannya. Dia bilang begini, begini, begini, begini. Oh, ya. Alhamdulillah, kamu sadar apa? Ya. Barakallahu fikum. Kembali kepada kita. وفي رواية أخرى للإمام أحمد قال إن من أبواب صدقة التكبير وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله termasuk sedekah adalah bertakbir, bertasbih, mengucapkan Allahu Akbar, mengucapkan Subhanallah, mengucapkan Alhamdulillah, mengucapkan La ilaha illallah, mengucapkan Astaghfirullah, ini barakallahu fikum termasuk jenis yang kedua yang nanti akan dibahas. Tetapi di sini karena satu hadis dengan amar ma'ruf maka dibacakan semuanya. Wa ta'mur bil ma'rufi dan engkau perintahkan pada yang ma'ruf. Wa tanha 'anil munkar, engkau mencegah dari kemunkaran. Wa ta'zilu syauka, engkau geser duri-duri dari jalan manusia. Wal 'azam wal hajar atau tulang atau batu wa tahdil a'ma engkau bimbing orang yang buta wa tusmi'ul asam dan engkau perdengarkan pada orang yang tuli wal abkam hatta yafqah atau engkau bantu orang yang bisu supaya dia paham atau supaya dia bisa memahamkan wa tadullu al mustadal ala hajatin lahu atau engkau menunjukkan ke seorang hajat-hajatnya orang lagi bingung cari sesuatu cari apa pak saya mau beli anu di mana ya? Nah, kalau yang mau lebih lengkap di sini, kalau mau yang lebih murah di sana. Nah, minta satu kasih tiga, masya Allah. Ini barakallahu fiikum mustadil. Uh, mus nah, tadulul mustadil ala hajat. Menunjukkan seseorang terhadap hajatnya. Qad alim tamakanaha yang kamu tahu tempatnya. Walaupun dia nggak minta, kamu sedapat. Karena sedekah itu kepada yang meminta dan kepada yang tidak meminta. Lisaili wal mahrum. Lisaili wal mahrum. Sa'il yang meminta, mahrum yang tidak meminta. Kalau terlihat orang itu butuh bantuanmu, Pak, cari apa Pak? Kelihatannya bingung sekali. Saya itu sudah berputar lima kali di sini nyari ini. Oh, di sana Pak. Tunjukkan. Itu sedekah. Wa tas'a bi إلى اللهفان المستغيث وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف engkau berupaya dengan kuatnya kakimu kepada orang yang membutuhkan yang meminta dan meratap dan engkau angkat dengan kekuatan lenganmu barang-barang orang yang lemah Kulli dhalika min abwabi sadaqah. Semua itu pintu-pintu sadaqah minka ala nafsi. Pintu-pintu sadaqah darimu atas dirimu. Walaka fi jama fi juma' bi jima'ika zaujatika ajrun. Dan juga pada jimamu terhadap istrimu juga ada pahala. Fi jima' dengan kasrah di jim. Ya. Kadang-kadang ada yang tulisannya sama tetapi juma' Juma'ul amri fi Itu kumpulan dan semua perkara itu menyimpulkan demikian. Sehingga jangan salah baca. Saya kira tadi Juma', ternyata ada zaujatik, berarti jiwa. Wa fi jima'ika zaujatika ajrun. Qultu kaifa yakunu li ajrun fi syahwati? Bagaimana aku dapat pahala dalam syahwatku? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita law kana laka waladun?" Fa adraka wa rajauta khairahu Fama ta'akun tasib bihi. Bagaimana pendapatmu kalau engkau dapat anak? Kemudian engkau dapatkan apa yang kau harapkan dari kebaikan anak tersebut. Kemudian mati. Akun tasib bihi. Bukankah engkau mendapatkan atau mengharapkan pahala dengan anak tersebut? Kultu Ya tentu. Qala fa anta khalaqtahu. lah yang menyebabkan adanya anak tadi. Qultu balillahu khalaqahu. Tetapi dikatakan anta khalaqtahu, engkau menciptakannya. Orang tadi berkata balillah khalaqahu. Bahkan Allah yang menciptakannya bukan saya. Kalau fa anta hadaitahu. Kalau begitu engkau yang membimbingnya dan mengajarkan dia kebaikan-kebaikan. Qultu balillahu hadahu. Allah lah yang memberikan hidayah kepadanya. Kalau fa anta kunta tarzuquhu, berarti engkau yang memberikan rezeki kepadanya karena ya yarzuquhu. Bahkan Allah lah yang memberikan rezeki padanya. Qala kadzalika fadha'hu fi halalihi wa jambihi haramihi. Demikianlah kamu letakkan pada halalnya dan kamu hindarkan dari yang haramnya. Fa insyaallah maka insyaallah ahyahu wa insya'a amatahu. Kalau Allah kehendaki Allah hidupkan dia, kalau Allah kehendaki Allah matikan dia dan engkau dapat pahala. Tapi kalau tidak, tidak dapat anak dengan jima tadi. Ini kan alasannya anak pahala. Kalau tidak bagaimana? Ima dengan hadis yang sebelumnya, kalau saja engkau menyalurkan pada yang halal sadaqah. Wa imma sama dengan ini hanya innamal a'malu niat. Bukankah engkau berharap mendapatkan keturunan? Dan itu niat. Walaupun tidak berhasil, tetapi kau dapat pahala. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan tergantung niatnya. Maka apakah terjadi atau tidak terjadi, apakah mendapatkan anak atau tidak mendapatkan anak, maka niatmu mendapatkan pahala. Nah, نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم توفيق العافية الهداية والرحمة سبحانك اللهم لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك